Maka dikatakan oleh Asy-Syarih bahwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa al ahadits Nabawiyah". Demikian pula hadis-hadis Nabi. Kalau kemarin kita bahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang para malaikat, maka yang berikut akan dibahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW tentang para malaikat. Wa kadzalikal ahaditsun nabawiyyah tahfihatun bidzikrihim. Demikian pula hadis-hadis Nabi penuh dengan sebutan tentang para malaikat. Falihadza kana al-imanu bil malaikah ahadul usul al-khamsah allati hiya arkanul iman. Oleh karena itulah iman kepada para malaikat merupakan salah satu dari rukun-rukun iman yang lima yang terkandung di dalam ayat yang kemarin kita baca. Amanar Rasul. Nah, sampai akhir ayatnya. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Adapun dalam hadis yang sahih disebutkan enam rukun dari rukun-rukun iman. Khana bin a'azakumullah. Wa qad takallama an-nas fil mufadalah. Karena sudah disebutkan dalam ayat, sudah disebutkan dalam hadis, namanya, sifat-sifatnya, julukannya, kerjaannya, atau tugas-tugasnya, semuanya lengkap. Maka benar-benar siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan Sunnah, dia pasti akan percaya dengan adanya malaikat. Dan siapa yang tidak percaya dengan keberadaan malaikat, berarti dia tidak percaya dengan ayat-ayat yang kita baca kemarin dan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menyebutkan tentang malaikat. Wa qad takallama nas fil mufadalah. Dan manusia membicarakan tentang keutamaan. Mana yang lebih utama antara hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan manusia dan para malaikat-malaikat. Kalau yang tidak saleh nggak dibahas. Manusia kalau tidak saleh naudzubillah Allah gambarkan dengan gambaran-gambaran yang mengerikan. Dikatakan volume jahula. Manusia itu voluman jahula. Sangat zalim, sangat bodoh. Sehingga yang dibandingkan ini adalah bagaimana dengan orang-orang saleh seperti para anbiya, para nabi dengan para malaikat. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih afdal? وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر Manusia berbicara tentang perbedaan keutamaan antara malaikat dengan hamba-hamba Allah dari kalangan manusia yang saleh. Wa yunsabila ahli sunnah dan pendapat yang dinisbatkan kepada ahli sunnah bahwa mereka mengutamakan orang-orang saleh dari kalangan manusia dan para nabi tentunya para rasul fakat alal malaikah di atas para malaikat Berarti menurut mereka ahli sunnah atau pendapat yang dinisbatkan kepada ahli sunnah bahwa orang yang soleh seperti para anbiya tentunya lebih utama dari para malaikat. Dan ini tentunya perlu catatan. Alhamdulillah di sini Syekh Yasin memberikan catatan. Jazahullahu khaira wa hafizahullah. Qala Hada التفصيل عندهم قائم على اعتبار كمال nihayah lal bidayah. Perhatikan bahwa keutamaan yang disebutkan di sini bahwa para anbiya dan orang soleh di atas para malaikat ini tentunya kamalan nihayah lal bidayah kesempurnaan akhirnya bukan kesempurnaan awalnya apa maknanya akhir dan awal? Yani akhir setelah mereka masuk jannah, awal ketika mereka di dunia. Bimana akhir annal bimana akhir annal afdaliyah lahum innama takunu fil uqba hina yadkhuluna al jannah. Maknanya dengan makna lain, dengan kata lain, bahwa keutamaan orang-orang saleh dari para nabi di atas para malaikat itu ketika akhir mereka sudah masuk surga, maka mereka lebih mulia dari para malaikat. Yani wa yahil alaihim rahman setelah mendapatkan keridhaan dari Allah yang Maha Rahman. Amma bi'tibaril bidayah adapun ketika di awal ketika mereka masih di dunia Qabla an al jannah, qabla an yadkhulul jannah, sebelum mereka masuk surga, maka para malaikat al-an, para malaikat sekarang ini lebih afdal dari keadaan orang-orang saleh dari kalangan manusia. Kenapa demikian? Karena dunia darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Sehingga yang namanya manusia tetap manusia. Memiliki ujian demi ujian. Kadang begini, kadang begitu. Al-iman yazidu wa yanqus. Tetapi ketika mereka lulus, mereka jauh lebih mulia daripada para malaikat. Tetapi ketika di dunia, begitulah iman. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Adapun para malaikat dalam keadaan terus eh, konsisten. Dalam keadaan terus beribadah pada Allah, terus dalam keadaan berzikir, bertasbih, beribadah, tidak ada urusan dunia sama sekali. Iya Pak iya. Disebutkan dalam sifat-sifatnya dalam Al-Qur'an. Bahwa mereka selalu yusabbihun, bertasbih kepada Allah, layak turun, tidak pernah berhenti. Manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh ini, butuh itu. Tetapi justru karena mereka manusia diuji dengan ujian-ujian, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah katakan Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Karena mereka diuji, maka jauh ketika mereka lulus jauh lebih mulia. Jadi kata Syekh, bahwa dikatakan tadi yang dinisbatkan kepada pendapat ahlu sunnah bahwa manusia yang saleh dari kalangan para anbiya, para rasul lebih mulia dari para malaikat itu fil uqba di akhirnya setelah mereka jelas-jelas terbukti bahwa mereka adalah orang yang lulus ujian, orang yang demikian dan demikian, Allah ridho kepadanya, maka jelas para anbiya dan para rasul lebih mulia di atas para malaikat. Demikian yang khonudin azakullah sebagai catatan tentang pendapat yang dinisbatkan kepada ahlu sunnah. Wa ilal mu'tazilah dan ada pendapat yang dinisbatkan kepada mu'tazilah. Tafdilul malaikah bahwasanya mu'tazilah secara mutlak menyatakan bahwa malaikat lebih mulia dari manusia. Wa huwa qaul Ibnu Hazm dan itu juga pendapatnya Ibnu Hazm Haitsu ja'al al-afdal humul malaika tsumma rusul di mana Ibnu Hazm berkata bahwa yang paling utama dari makhluk-makhluk yang paling afdal adalah malaikat dulu, baru kemudian para rasul, kemudian para anbiya, nabi yang bukan rasul, baru kemudian di bawahnya para sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Wa atba' al-Asy'ari. Wa yunsab ila atba' al-Asy'ari dan yang dinisbatkan kepada pendapatnya pengikut-pengikut Abdul Hasan al-Asy'ari. Ini Asy'ariyah. Ala qawli, mereka memiliki dua pendapat. Minhum man yufaddilul anbiya wal awliya. Di antara mereka ada yang lebih mengutamakan para nabi dan para wali. Wa minhum man yaqif. Di antara mereka ada yang berhenti. Tidak berpendapat. Abstain Wala yaqta' fi dzalika qawlan dan tidak menyatakan kalimat yang tegas mana yang lebih afdal. Mereka menyatakan wallahu a'lam. Ya. Mana yang lebih utama? Ini dari Asy'ariyah. Ada yang berpendapat sebagian mereka bahwasanya para nabi dan para aulia lebih utama. Lihat, para nabi dan para aulia. Sedangkan ahli sunnah tadi anbiya saja, aulia tidak. Tapi sini anbiya wal aulia. Ya. Wa minhum man yaqif dan di antara mereka ada yang berhenti tidak berpendapat. Wa hukiya an ba'dihim mailuhum ila tafdhilil malaikah. Dan dihikayatkan pula dari mereka ada kecenderungan lebih mengutamakan para malaikat di atas manusia. Wa hukiya dzalika an ghairihi min ahli sunnati wa ba'd as-sufiyyah. Dan dihikayatkan pula dari selain mereka dari kalangan ahli sunnah dan juga sebagian sufiyah menyatakan seperti itu kecenderungannya kepada para malaikat. Wa qalat Syiah adapun kelompok Syiah Rafidhah menyatakan dengan kalimat yang lebih aneh lagi, inna jami'al a'immah afdal min jami'il malaikat. Bahwa para imam-imam lebih afdal dari seluruh para malaikat. Tidak disebut nabi, nggak disebut yang lain. Langsung imamnya. Bahkan mereka berkata pula bahwa imam-imamnya lebih afdol dari para anbiya. Lebih afdol dari para malaikat. Ini gulunya mereka terhadap para imam-imam mereka yang di 12 kata mereka. Wa minan nasi man fassala tafsilan akhar. Dan di antara manusia ada pula yang berpendapat dengan rincian yang lain. Wallahu alam. Walam yakul ahadun mimman lahu qaulun yu'thir Innal malaika afdal min ba'dil anbiya duna ba'd. Dan tidak dinukil dari seorang pun. Ini orang yang ucapannya yu'zir. Ucapannya berpengaruh. Ini tokoh ulama, imam-imam. Enggak imam, dinukil dari mereka. Yang menyatakan bahwa para malaikat lebih afdal dari para anbiya. Rata-rata para ulama ahli sunnah yang mu'tabar yang yu'zir, yang ucapannya berpengaruh, menyatakan bahwa para anbiya, para rasul di atas para malaikat. Wa kuntu taraddadtu fil kalami ala hadhil mas'alah. Kata Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah dan aku pernah ragu. Kuntu, ini dulu aku pernah ragu terhadap ucapan dalam masalah ini. Kenapa liqillati tamratiha? ragu untuk membicarakannya karena sedikit manfaatnya. Manapun yang lebih utama, nggak perlu dibahas. Wanah karibun mimmalayani dan pendapatnya atau pembahasan masalah ini mendekati urusan yang layak nih, yang bukan urusan kita. Mau afdol malaikat atau mau rasul lebih afdol, layak nih, nggak ada kaitannya dengan kita. Maka dikatakan karibun mimmalayani dekat dengan pendapat atau dengan ucapan-ucapan yang layak ya'ni. Wamin min husni islamil mar tarkuhu ma dan termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Namun hadis yang disebutkan di sini adalah hadis dhaif. Sebagaimana dhaifkan oleh para ulama termasuk Syekh Yasin di sini. Wa Syekh rahimahullah lam yata'arrad ila hadhil mas'alah binafyin wal itsbat. Syekh juga dalam masalah ini beliau tidak berbicara tentang nafi atau isbat. Tidak menyatakan ini atau itu. Wala'allahu yakunu qad tarakal kalam fiha qasdan. Dan sepertinya beliau meninggalkan pembahasan masalah ini qasdan dengan sengaja. Dengan ilmu. Yang tidak perlu dibahas. Fa'inal Imam Abu Hanifah rahimahullah waqafa bil jawab anha ala ma dzakarahu fi ma'al fatawa. Karena Imam Abu Hanifah rahimahullah waqafa fil jawab. Dia berhenti dalam menjawab, ini diam, tidak menyebutkan pendapatnya dalam kitab beliau al Fatawa. Fa innahu dzakara masail lam yaqta Abu Hanifah fiha bijawab. Di sana disebutkan masalah-masalah yang Abu Hanifah lam yaqta tidak berbicara secara tegas dengan jawaban. adda minha apa saja pendapat-pendapat atau masalah-masalah yang Abu Hanifah tidak berbicara secara tegas. Abstain. Di antaranya masalah at-tafdil bainal malaikah wal anbiya. Mana yang lebih utama? Di antaranya pembahasan masalah siapa yang lebih utama para malaikat atau para rasul, para anbiya. Wa huwal haq. Dan ini yang hak Fainal wajib alinal iman bil malaikat iwan nabiyyin. Karena yang wajib bagi kita adalah untuk beriman kepada para malaikat dan beriman pula kepada para nabi. Walaysa alaina an na'taqid ayil fariqaini afdal dan tidak diwajibkan atas kita untuk meyakini yang ini lebih afdal atau meyakini yang itu lebih afdal. Yang diwajibkan atas kita adalah meyakini dan mengimani keberadaan para malaikat dan keberadaan para anbiya, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi dan percaya kepada para malaikat dan sifat-sifatnya dan beriman kepada para anbiya dan khususnya nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak diperintahkan, tidak diwajibkan untuk meyakini mana yang lebih afdal. Demikian kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menukil ucapan gurunya atau gurunya gurunya atau gurunya gurunya gurunya. Yang terakhir ini karena beliau termasuk muridnya dari Abu Ja'far Tahawi, Abu Ja'far Tahawinya baru dari Abu Hanifah. Masih sekian. kalau walaysa alaina an na'taqid ayyul fariqain afdal, maka kita tidak berkewajiban untuk meyakini mana yang lebih afdal. Fa inna hadha law kana minal wajib labuyyina lana nassan. Karena kalau memang harus, kalau memang wajib meyakini ini lebih afdal atau itu yang lebih afdal, la buyina lana nafsan, niscaya akan dijelaskan kepada kita secara nas. Niscaya akan dijelaskan secara nafsan, sarihan, apakah nafsan min al Quran atau nafsan min al hadis sahih. Waqad qala ta'ala sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Atau ayat Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabb kamu tidak lupa. Jadi jangan dikira lupa. Kenapa nggak menjelaskan mana yang lebih afdal, malaikat atau para rasul? Wa ma rabbuka nasiya, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa. Tetapi memang sengaja dengan pengetahuan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak membahas dan tidak menyebutkan dengan tegas mana yang lebih afdal para anbiya atau para malaikat. Ini kesimpulan akhir dari Ibnu Abdul Al-Hanafi rahimahullah sehingga dia katanya kuntu taraddatu. Aku dulu hampir-hampir ragu-ragu untuk berbicara masalah ini. Tapi nyatanya dalam kitab kita ini beliau berbicara karena beliau sudah memiliki satu pendapat yang menurut beliau paling rajah. Yaitu tidak berpendapat dengan tegas mana yang lebih afdal. Karena kedua-duanya afdal. Para malaikat afdal. Juga para anbiya afdal. Dan masing-masing memiliki satu afdaliyah yang sangat besar, yang sangat tinggi. Nah, wafil sahih. Ini kalimat sahih Sepertinya ada saktah kata muhakkik. Ada yang jatuh, ada yang tidak tertulis. Harusnya fil hadis sahih. Apa bedanya fil sahih dengan fil hadis sahih? Ini faedah penting. Kalau fil hadis sahih belum tentu dalam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau kalimat wa fil sahih itu sudah ma'ruf imma fil sahih Bukhari atau fil sahih Muslim. Kalau fil hadis sahih maknanya dalam satu hadis yang menurut saya sahih. Sebab yang akan disebut nanti ternyata tidak sahih. Dan bukan dalam kitab sahih. Sehingga tidak mungkin beliau menyatakan fil sahih. Kalau ternyata bukan dalam Bukhari dan dalam Muslim. Sehingga sepintas kalau kita membaca tanpa bimbingan muhakkik, tanpa bimbingan syair, mungkin kita akan menyatakan fil sahih, berarti Bukhari atau Muslim. Ternyata ketika kita cari nggak akan dapat. Lafil Bukhari, wala fil Muslim. Maka dikatakan di sini oleh beliau, bahwa hadis itu dhaif <laughs> marfu'an. makhraj minhu apa yang keluar dari kalimat ini? Hadis dhaif marfu'an. Kalau dikatakan dhaif marfu'an berarti mauqufnya sahih. Itu kharaja minhu. Kharaja min qawlihi marfu'an ini mauqufan. Ternyata mauquf oleh Ibn Abbas sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani diantaranya dan para ulama. Tapi mauquf ala Ibn Abbas. Adapun secara marfu' dhaif. Beliau terangkan dan al muhakkik Syekh Yasin membahas sampai tiga halaman. Masya Allah. Semuanya takhrij hadis ini dan semua jalan-jalannya ada enam jalan yang disebutkan oleh beliau dan semuanya dhaif kecuali yang mauquf oleh Ibn Abbas. Sehingga beliau menyatakan dhaif marfu'an. Adapun mauquf ada yang sahih. Kalau mauquf maknanya berhenti hanya pada ucapan sahabat. Ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kalimat sahih la'allahu hunak saqtan. Seperti di sana ada sesuatu yang tidak tertulis atau tidak tercatat ketika menyalinnya Beliau tidak menyatakan sahih karena memang bukan dalam sahih Bukhari dan Muslim, tapi beliau sungguhnya menyatakan fil hadis sahih. Dalam hadis yang sahih. Ini sahih menurut beliau. Karena beliau menganggap hadis ini sahih. Ya. Yang ternyata setelah diperiksa oleh para ulama bahwa hadis itu dhaif. Apa itu hadisnya? Yang menurut sebagian ulama sahih atau sahih mauqufan Inna Allah farada fara'id. Fala tughayyi'uha. Wa hadda hududan. Fala ta'taduha. Wa harrama asya'a. Fala tantahikuha. Wa sakata an asya'a. Rahmatan bikum ghaira nisyan. Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban. Maka janganlah kalian lalaikan. Dan menggariskan garis-garis maka jangan kalian lampaui batas-batas tadi. Waharrama asya'a dan mengharamkan perkara-perkara, maka jangan kalian langgar. Wasakata an asya'a dan juga mendiamkan sebagian yang lain. Mendiamkan beberapa perkara. Dan itu rahmat bukan kalian, eh, rahmat buat kalian bukan karena lupa. Ini syahid yang berkait dengan pembahasan kita kalimat ini. Sakataan asya'a rahmatan bikum ghair Mendiamkan sekian perkara rahmat buat kalian, bukan karena lupa. Fala tas'alu anha, maka kalian tidak perlu mencari-carinya. Ya, ada yang wajib kerjakan. Ada yang dilarang, tinggalkan. Ada yang didiamkan, biarkan. Ada yang didiamkan, karena rahmat buat kalian. Bukan karena Allah lupa. Kok nggak dibahas ini oleh Allah? Bukan karena lupa. Tapi sengaja rahmatan bikum. Fala tas'alu anha. Maka nggak perlu membahas-bahasnya. Maka kata beliau, dari sini, dari kalimat ini, perkara tadi karena tidak ada ketegasan dalam Quran wala sunnah mana yang lebih afdal, ya sudah, nggak perlu dibahas-bahas. Dua-duanya afdal. Demikian kaul Ibn Abdul al Hanafi menukil ucapan dari Abu Hanifah rahimahullah. Fasukutu 'anil kalam fi hadhil mas'alah nafyan wa itsbatan wal hala hadhihi aula. Maka diam dari berbicara. Dalam masalah yang seperti ini, diam tidak berbicara nafyan wala itsbatan. Apakah menetapkan ataupun menafikan tidak berbicara. La nafyan wala itsbatan Wal hanatu hadhi sedangkan keadaannya seperti ini ini aula, ini lebih utama. Wala yuqal inna hadhil mas'alah nadhiru ghairiha min al-masail al-mustanbatah min al-kitab was sunnah karena adillah huna mutakafi'ah ala ma ushir ilaihi insyaallah ta'ala wa hamalani ala bastil kalami huna dan jangan berkata bahwa masalah ini mirip dengan masalah itu. Ini jangan kiaskan. Ini kan masalahnya mirip dengan masalah itu. Walaupun nggak ada dalil tapi masalahnya mirip dengan masalah yang ini, masalah yang itu yang diambil dalam kitab sunnah. Jangan. Lianal adillahuna adillah huna mutakafiyah atau dengan alasan karena di sana dalilnya lengkap saling mendukung. Alama usyira ilai insyaallah ta'ala wa hamalani ala basil kalam huna anna ba'dal jahilin yusayyi'un ayusi'un. Al-adab biqaulihim. Kenapa saya harus membahas masalah ini secara panjang lebar? Dan saya akan bahas lagi nanti lebih luas. Kata beliau, karena di sana ada beberapa orang-orang yang bodoh, jahilin, akhirnya berburuk adab, berakhlak, beradab dengan jelek kepada para malaikat. Gara-gara mendapatkan pendapat-pendapat bahwa para anbiya lebih utama dari malaikat. Akhirnya malaikat diremehkan. Sampai-sampai ada di antara mereka yang berkata bahwasanya malaikat Jibril itu adalah khadimnya Rasulullah SAW. Atau khadim, pembantu. Khadam. Nggak ada sifat seperti itu dari para malaikat. Bahkan yang lebih tepat harusnya muallimur rasul pengajar yang mengajarkan pada Rasulullah SAW Quran. <laughs> Karena dalam beberapa hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril mengajarkan pada Rasulullah SAW Quran setiap Ramadan satu kali dan pada akhir Ramadan diulangi dua kali. Karena benar Allah dikatakan yu'allim atau seperti ketika datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk manusia. Rasulullah menyatakan hada Jibril <laughs> atakum yu'allimukum dinakum. Datang pada kalian untuk mengajari agama kalian. Sehingga Orang-orang yang bodoh tadi beradab dengan adab yang jelek kepada para malaikat, direndahkan, ah, malaikat itu kan begini, malaikat itu kan. Sampai saya juga pernah dengar dari kalangan kita karena menyatakan bahwa para anbiya lebih utama karena para anbiya dikasih nafsu tetapi mereka bisa menahan nafsunya. Malaikat sih nggak punya nafsu katanya. Terus mulai setelah itu Coba kalau malaikat begini begini dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat yang kurang ajar kepada para malaikat. Sehingga khunainan azakumullah kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, wa hamalani ala dastil kalam yang membawaku untuk membahas seperti ini, membahas tentang masalah keutamaan malaikat dengan anbiya dua-duanya mulia, dua-duanya tinggi, dua-duanya memiliki afdaliyah dan tanpa membandingkan mana yang lebih utama karena khawatir Jeleknya ada beberapa orang yang awam, beberapa orang yang bodoh ketika mendapatkan informasi seperti itu, kemudian meremehkan yang lain. Ketika dikatakan malaikat lebih afdal dari para anbiya, para anbiya diremehkan. Ketika dikatakan para anbiya lebih afdal dari malaikat, malaikat diremehkan. Padahal kedua-duanya mulia dan wajib kita muliakan. Kita akan bahas insya Allah pada kajian mendatang. Kita lanjutkan kembali pembahasan ini insya Allah. Allah taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Sakurka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.